akhihi Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ, ومن أبطأ به عمله lam yusri' bihi nasabuhu rawahu muslimun bihadzal lafzi <clears throat> dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia Allah akan hilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah? Yang dimaksud di sini yaitu susah bayar utang karena ya hidupnya yang susah gitu ya. Maka Allah akan berikan kemudahan untuknya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa akan terus membantu hambanya selama si hamba membantu saudaranya. Dan siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Mereka membaca kitabullah, itu Al-Quran. Dan mempelajarinya di antara mereka. Kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur dan akan dilingkupi oleh rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu 'indah dan Allah akan sebutkan mereka di sisi malaikat yang ada di ya, di, di sisinya. Dan siapa yang amalannya lambat, maka tidak bisa di, dipercepat oleh nasabnya. Dari kalimat Muslim dalam sahihnya. <clears throat> Kita akan bahas sedikit demi sedikit ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghilangkan kesusahan, satu kesusahan dari kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Ini menunjukkan Bapak sekalian ya, keutamaan kita berjiwa sosial. Yang kita berusaha untuk bagaimana caranya kesusahan yang menimpa saudara kita sesama mukmin itu kita apa bantu gitu loh. Maka semoga dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al Bani dalam Sahih Targhib <clears throat> Nabi bersabda apa? Ahabbul ibadi Allah hamba atau manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Anfa'ahum linnas, yang paling bermanfaat untuk manu manusia. Wa ahabul a'mal Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhu fi muslimin. Kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim. Au ya taksyif anhu kurbah atau kamu hilangkan salah satu kesusahan hidupnya. Au taqdi anhu dainan atau kamu bayarkan hutangnya. Au atau tatrudu anhu ju'an, kamu usir kelaparannya la an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lah ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjid syahra aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia lebih aku sukai daripada beritikaf di masjid selama sebulan Masya Allah ya Perhatikan saudaraku sekalian ikhwata Islam bagaimana Islam menganjurkan kita untuk bagaimana punya jiwa sosial, Pak. Bagaimana kita jangan punya sifat apa sih hanya sebatas mikirin diri sendiri gitu loh. Tapi kita nggak pernah mikirin teman kita, nggak pernah mikirin masyarakat kita, nggak pernah mikirin orang lain. Seorang mukmin itu nggak begitu. Mukmin itu harus ya dia yang dia pikirkan apa manfaat yang bisa saya berikan ke orang lain gitu. Makanya subhanallah di sini Nabi saw memberikan pahala besar siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim maka Allah akan hilangkan salah satu kesusahannya di hari kiamat. Lebih berat mana Pak? Kesusahan di kiamat atau di dunia? Hah? Di hari kiamat lebih berat dan di saat itu kita sangat butuh amal untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Ternyata dengan kita menghilangkan kesusahan seorang muslim, ya kita Masya Allah dihilangkan salah satu kesusahan kita di hari kiamat itu. Ya, coba deh kita lihat teman kita, kamu kenapa? Aduh saya mau kawin gak punya duit, ah tenang gampang. Saya cariin deh donatur, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Itu amalan besar loh, Pak, <laughs> jangan dianggap kecil. Ya. Di sampai Saudi itu ada sebuah badan ya, khusus badan untuk menikahkan para pemuda yang tidak mampu nikah. Ya. Kalau di Indonesia nggak ada. Soalnya jomblonya takut-takut. <laughs> Ikhwatul Islam azan ya Allah yakum. Kadang kita lihat di masyarakat kita ini banyak loh orang susah, Pak. <clears throat> Dan itu ternyata jadi mangsa-mangsa empuk kristenisasi, Mas. Banyak orang Islam pindah agama gara-gara itu tuh. Ya di kampung-kampung yang susah-susah itu datang tuh orang Nasoro bawa bantuan dengan senyum diberikan bantuan. Wah, orang Islamnya langsung lihat, ih ternyata akhlaknya bagus ya Akhirnya apa? Oh jangan-jangan agamanya juga bagus. Akhirnya apa? Mau menukar akidahnya demi sesuap nasi. Kenapa? Karena kita kaum musliminnya sendiri kurang perhatian, Pak. Kita kaum musliminnya kurang punya jiwa sosial. Padahal sebetulnya di Indonesia orang orang Islam yang kaya banyak sebetulnya sih. Iya. Asal tapi kalau misalnya pelit-pelit yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri bagaimana? Ini tentu tidak baik sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin" Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, Allah akan kemudahan untuk dia di dunia dan akhirat. Memberikan kemudahan dalam hutang piutang dalam Islam itu Pak sangat dianjurkan sekali. Ya kalau ada orang ya berhutang ke kita gitu kan. Kemudian kita tagih. Eh, hutangnya mana? Aduh, maaf saya belum bisa bayar utang. Dan kita tahu nih orang memang jujur, benar gitu kan. Maka kita katakan ya udah nggak apa-apa, nanti bayarnya tahun depan aja. Ditunda maka itu pahalanya besar, Pak. Bukan dalam hadis ya, yang dari Top Tobroni, Imam Ahmad dan yang lainnya ya. Apabila kata Rasulullah sedekah itu pahalanya sama dengan setengah sedekah. Eh, memberikan pinjaman itu pahalanya sama dengan setengah sedekah. Memberikan pinjaman pahalanya sama dengan apa? Setengah sedekah. Apabila telah jatuh tempo lalu ia ulurkan lagi nanti maka setiap harinya pahalanya sama dengan satu kali sedekah. Kalau apabila ia telah jatuh tempo lalu ia ulurkan lagi, maka setiap harinya dia dapat pahala dua kali lipat sedekah. Kalau jatuh tempo ia ulurkan lagi, kata Rasulullah, maka ia setiap harinya mendapatkan pahala tiga kali lipat sedekah. Semakin kita ulurkan, ulurkan pahalanya semakin apa? Besar Pak, Masya Allah, luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang kayak ginian supaya dirahmati oleh dirahmati oleh Allah. Sebagaimana Imam Abu Daud meriwayatkan, rahimallahu imra'an samhan ya idza qada samhan idza ba'a wa ifsa samhan idza ishtara wa samhan idza qada Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Masya Allah. Ya. Apalagi Pak, kalau ternyata kita lihat nih misalnya ya, yang yang berutang ini susah hidupnya. Udah nggak usah bayar deh. Ya, saya maafin aja buat kamu. Maka ini pahalanya jauh lagi lebih besar, Pak. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kelak pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah berfirman kepada si laki-laki ini, Hai Fulan, apa amalan kamu di dunia? Si hamba berkata, Ya Allah, aku tidak punya amal apa-apa. Allah berfirman, coba kamu ingat-ingat lagi. Diingat-ingat lagi dia berkata, Ya Allah, saya dulu ya suka memberikan hutang ke orang-orang. Dan saya berkata kepada pelayan saya, coba kamu lihat, kalau ada yang tidak mampu maafkan saja. Ya, maka kemudian Allah Taala berfirman apa? Hari ini aku pun maafkan kamu. Masya Allah. Ya, karena dia memaafkan orang apa? Yang susah, yang berhutang kepada dia, dia maafkan. Dah, nggak apa-apa saya maafin tapi maafinnya jangan sambil terpaksa gitu ya pak <laughs> katakan maaf ya dah maafin dah nggak terpaksa misalnya nggak boleh apa yang terjadi Allah berfirman aku maafkan kamu luar biasa saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam tapi kalau kita tahu nih orang senangnya ngutang tapi nggak mau bayar yang kayak ginian mah jangan digituin pak keenakan Ya, ada orang punya punya kebiasaan begitu, Pak. Minjem sana, minjem sini. Padahal sebetulnya punya duit sih, cuman karena gaya hidupnya aja. Ya, sifat apa namanya? gaya hidupnya gitu loh. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Pamatlul ghaniyyu dzulmun." Mengakhir-akhirkan pembayaran hutang itu termasuk zolim. Ya, bagi orang yang mampu untuk membayarnya, tapi ia akhirkan itu zolim, Pak. Harusnya nih hari H nih udah udah jatuh tempo bayar utang. Eh malah di diundurkan. Itu sehari saja diundurkan dah zolim tuh Pak. Dalam Islam zolim itu. Makanya dari itulah saudara-saudaraku sekalian, <clears throat> ya Islam menganjurkan kita untuk bayar hutang. Islam ya memberikan ancaman yang berat bagi orang yang berhutang. Karena hutang itu nanti pada hari kiamat akan dibayar dengan apa? Dengan apa pahala. Ya, kata Rasulullah SAW, "Man kanat indahu madzama ala akhih." Siapa yang pernah menzolimi saudaranya, falyatahallal minhul yaum hendaklah segera ia segera ia minta maaf sekarang juga kata Rasulullah. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti pada hari kiamat tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar lagi, tapi dibayar dengan amalan soleh. Rugi pak, kita udah capek beramal, sholat, zakat, puasa, datang di hari kiamat, eh ternyata habis buat bayar doang utang ini belum kebayar, dibayar pakai pahala, ini dibayar pakai pahala. Akhirnya apa? Ludas, Bangkrut. Kalau bangkrut di dunia masih bisa usaha di akhirat. Bangkrut, pahalanya habis. Mau usaha apa? Amal sudah enggak ada di zaman itu, di hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW sabda kepada para para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Tahu nggak siapa orang bangkrut? Kepada para sahabat al-muflisu fina man la wala mata. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah yang ludes hartanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? al muflis yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut di hari kiamat itu man ya'ti bis shalah waz zakah saum was Orang yang bawa datang membawa pahala besar membawa pahala solat, puasa, zakat, dan yang lainnya, masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia pernah mukul orang, mengambil harta orang, menggibah orang, menempeleng orang. Akhirnya apa? Dia bayar itu dengan kebaikan-kebaikannya itu, Pak. Fa'in fa'in fa'in fa'in fa'niat hasanatuhu. Kalau kebaikannya habis, apa yang terjadi? ukhidha min khatayahum ukhidha min khatayahum diambil dosa-dosa orang yang didolimi itu orang yang didolimi itu diambil dosa-dosanya dan ditanggungkan ke dia ditanggungkan ke dia bayangkan ya, kota Islam saudara-saudaraku sekalian iya nah ini jadi orang yang berhutang dianjurkan bayar hutang orang yang memberikan hutang dianjurkan apa memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Masya Allah isul indahnya Islam tuh Pak ya. Ya, sehingga terjadi keseimbangan dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan saudaraku ikhwata Islam azan ya Allah wa ayakum. <clears throat> Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Wallahu fi auni al 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa membantu saudaranya Selama si hamba ini membantu, eh, Allah akan senantiasa membantu hambanya selama si hamba ini membantu saudaranya. Jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah, Pak, berarti kita harus mem suka membantu orang lain. Selama kita membantu saudara kita, selama itu pula Allah akan bantu kita. Ya, yeah. sahih Bapak sekalian. Maka dari itulah kita sebagai seorang muslim ini harus punya sifat jiwa apa? Menolong orang lain. Bagaimana saya bisa menolong orang lain, membantu orang lain yang susah. Kemudian Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan?" Siapa yang meniti jalan? Untuk apa? Mencari ilmu padanya. Maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Masya Allah. Iya. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Kalau antum mau pergi ke Semarang, tapi nggak tahu jalannya, saya jamin nggak sampai ke Semarang, Pak. Paling sampainya ke Serang. Kita pengen pergi ke surga atau nggak tahu nggak tahu ilmunya. Kira-kira apa Pak? Kita nggak bakalan sampai ke surga. Untuk masuk surga itu harus tahu jalan. Iya. Jalan ilmu untuk masuk surga itu nggak ada dalam ilmu dunia, Pak. Dalam ilmu biologi ada. Dalam ilmu fisika ada rumusnya masuk surga. Ada dalam ilmu matematika, ilmu masuk surga Pak. Aljabar apa? Logaritma apa apa apa nggak tahu dan pada lupa. Ilmu fisika ada? Enggak ada, Pak. Adanya di mana? Ilmu agama, Pak. Tuh lihat di Al-Qur'an, tuh lihat di hadis. Itu tuh jalannya ke surga tuh. Iya. Tapi aneh kan di zaman sekarang banyak orang yang lebih bangga dengan menuntut ilmu dunia daripada ilmu agama. Itu ibu-ibu kalau lagi pada kumpul yang satu bangga nih, wah anak saya sekolahnya di New York. Wah, yang satu lagi bilang, oh saya anaknya di London. Yang satu lagi, oh anak saya di Perth. <laughs> Masya Allah. Yang paling minder yang satu, anak saya mah cuma di pesantren. Seakan-akan rendah. Orang yang sekolah di pesantren, orang yang belajar agama rendah, ya Masya Allah. Kalau anda mengagungkan Allah, anda harus mengagungkan agamanya. Ya. Kalau kita mengagungkan Allah, harusnya hati kita mengagungkan syariatnya. Berarti mempelajari syariat Allah itu agung tidak Pak? Agung. Maka kalau anda menganggap ilmu agama itu sesuatu yang rendahan, berarti anda belum mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda termasuk para pengagung dunia. Anda termasuk para pecinta dunia karena Anda menganggap belajar dunia lebih hebat, lebih mentereng, lebih bonafit dibandingkan belajar ilmu agama. Salah besar itu, Pak. Memangnya belajar ilmu dunia menjamin orang yang akan baik dan soleh? Enggak. Memangnya belajar ilmu dunia akan menjamin dia akan masuk surga? Enggak. Cuma kalau anda tahu dunia, kalau tidak tahu akhirat, tidak tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Ya dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Bani dalam hadis Ibnu Hibban Rasulullah bersabda apa? Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Allah itu benci kepada setiap orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak Ya, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang ah? akhirat. Tuh, Masya Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau ditanya tentang dunia, uh tahu banget. Masya Allah. Tapi pas ditanya rukun sholat apa? Nggak tahu. Ditanya siapa pencipta ini, siapa penemu ini, uh tahu. Masya Allah. Pas ditanya Ya. Apa rukun la ilaha illallah? Mau tahu. Aduh, Pak, ngeri, Pak. Rugi orang seperti itu. Mending kalau dia hidupnya di dunia terus-menerus kebakalan mati ya. Masalahnya kan dia akan menuju kehidupan akhirat, meninggal dunia, terus bakal dia apa? Maka setiap kita wajib, setiap kita wajib menuntut ilmu Allah itu wajib belajar tentang akhirat, belajar tentang keimanan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ya. Maka Nabi bersabda, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Masya Allah. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Tuh lihat. Kalau ada orang yang faqih dalam dunia, apakah itu Allah inginkan kebaikan? Belum tentu. Yang Allah inginkan kebaikan ke kebaikannya adalah yang dijadikan faqih dalam agama. Dalam agama Allah syariatnya, Ya. Makanya ibu-ibu, coba deh ibu-ibu didik anak-anaknya dari awal agama dulu, Bu. Suruh ngapalin Quran, ngapalin hadis, pahami agama, din, kuasai ilmu-ilmu agama. Setelah itu mau, mau menuntut ilmu dunia silahkan. Tuh lihat Ibn Taymiyah bagaimana hebatnya ilmu beliau. Tapi beliau termasuk sangat luar biasa ilmunya tentang ilmu kimia. Ya, fisika, Ibnu Qayyim, beliau itu seorang tabib, Tapi juga seorang ahli istihad, ilmunya luar biasa sekali. Ya, sementara kita belajar dunia dulu, baru belajar agama. Akhirnya apa? Urusan agama tercampur dengan ilmu dunia. Ya, atau kadang jadi sekuler dan yang lainnya. Ya, tapi alhamdulillah ya dengan banyaknya para penuntut di zaman sekarang banyak orang yang mulai terbuka pikiran ya untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. <clears throat> Dan tidaklah suatu kaum kata Rasulullah berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Di mana rumah Allah itu? Masjid. Masya. Untuk apa? Mereka mempelajari, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Berarti ini maksudnya apa? Halakoh ilmu. Ya, berkumpul di masjid untuk apa? Mengkaji ilmu, mengkaji Al-Quran. Mengkaji hadis termasuk mengkaji Al-Quran? Iya dong. Karena hadis itu yang menjelaskan apa? Al-Quran. Mengkaji fikih termasuk mengkaji Al-Quran pasti karena fikih pun pasti mau tidak mau butuh kepada apa Al-Quran dan hadis dasarnya itu ya dan ini subhanallah saudara-saudaraku sekalian ya kita pergi ke masjid untuk menuntut ilmu itu pahalanya gede loh ya, Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjid أو raha la yuridu illa an yata'allama khairan أو yu'allima khairan raja'aka ajril hajj taman حجته. siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu maka ia pulang membawa pahala sebesar pahala haji sempurna hajinya Allah Akbar. Besar banget kan pahalanya kan? Luar biasa Pak. Makanya kita pergi ke masjid, tujuan utama kita menuntut ilmu, pahalanya pulang dapat pahala haji. Tapi kalau pergi ke masjid tujuannya ngapain? Cari akhwat. Ya, nggak dapat pahala Pak. Ngapain tujuan ke masjid? Janjian sama teman sekalian ngaji. Iya. Maka dari itulah saudaraku ini Rasulullah SAW menganjurkan nih ya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya di antara mereka tapi ingat loh Pak mempelajari Al-Qur'an tuh gayanya jangan kayak gini banyak di, di mahasiswa gitu tuh ya satu baca menurut kamu tafsirnya gimana Menurut kamu tafsirnya gimana? Menurut kamu tafsirnya gimana? Masing-masing kemudian menafsirkan ayat sendiri. Oh, menurut saya ayat ini begini, begini, begini, begini. Oke, okay, kita rangkum kesimpulan kesimpulan orang-orang juhala. Ya. Kak benar, bukan seperti itu cara mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran itu dengan talaki kepada ahlinya. Kalau kita mau belajar tajwid, tahsin, talaki kepada apa? Ahlinya. Kalau kita mau mengkaji tafsir, talaki kepada ahlinya. Ya, kita minta Ustadz tolong dong bacain kitab tafsir Ibnu Kathir. Biar kita bisa mengkajinya, membahasnya. Masya Allah. Itu penting. Karena mempelajari Al-Quran itu sangat dianjurkan Pak. Allah mengatakan apa? Walaqad al Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka adakah orang yang mau menjadikan sebagai pelajaran? Allah juga berfirman, "Afala al Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka ada kunci-kuncinya? Hatinya orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran Hatinya terkunci itu Coba ya sudah berapa ayat yang kita pelajari Ya Al-Fatihah udah pelajari belum Juz Amma udah pelajari belum ya, Jangan sampai kita buta sama Al-Quran Gak mau sama sekali mempelajarinya ya akhi Hanya sebatas dibuat pajangan di rumah itu Apalagi dibikin kaligrafi buat bagus tempel dah ngusir setan enak aja ya Allah mengatakan tentang Al-Qur'an apa dalam surat Yasin liyunziru man kana hayya agar Al-Qur'an memberikan peringatan tuh peringatan buat siapa buat orang yang hidup ini malah dibacain buat orang mati hadisnya kan dhaif ya Saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam azan ya Allah wa Ini Lihat, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah, rumah Allah. Ngapain? Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka. Kecuali akan turun apa? Sakinah, ketenangan. Dan akan apa? Ditelingkupi oleh di, wahafat umul malaikah dikelilingi malaikat. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah tercukupi oleh rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu man indah dan Allah akan sebutkan mereka di sisi apa di depan malaikat yang ada di sisi Allah. Masya Allah. Bayangkan Pak. Jadi orang yang duduk di masjid untuk ngaji itu ini diberikan empat perkara ini Pak. Yang pertama apa? Ketentraman hati. Ya kebahagiaan yang kedua apa? Dikelilingi malaikat. Malaikat itu mengelilingi kita. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Ngapain? Yaltamisuna majalikan majalis zikr, mencari majlis-majlis dzikir. Kata Anas bin Malik yang dimaksud dengan majlis dzikir yaitu halaqah-halaqah il, ilmu. Ya. Ternyata malaikat itu mencari hal-hal majlis-majlis ilmu, Pak. Faidah wajaduha, kalau mereka menemukan majlis-majlis tersebut, mereka berkata kepada teman-temannya, "Halummu ilahajatikum. Ayo kita menemukan yang kita cari ini. Maka mereka pun mengelilinginya terus sampai ke langit dunia. Ya, Masya Allah. Tapi kan kita nggak bisa melihat malaikat, Pak. Karena mereka makhluk yang yang gaib. Saudara-saudaraku sekalian, bayangkan malaikat mengelilingi kita. Bahkan sebutkan dalam riwayat Muslim, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan ridan bima yatlu. Para malaikat itu merendahkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Masya Allah. Malaikat saja sampai menghormati para penuntut ilmu Allah itu Pak Masya Allah. Luar biasa sekali. Wa khasyatumur rahmah. Mereka dilingkupi oleh rahmat Allah. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan rahmat Allah ya akhir. Yang terakhir apa? Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya disebutkan nama-nama kita Pak bulan bulan sambil dibangga-banggakan dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah masuk ke masjid Pak didapati para sahabat sedang ngobrol tentang ilmu apa kata Rasulullah untuk apa kalian berkumpul di sini kata para sahabat apa ayah Rasulullah kami berkumpul mengingat nikmat Allah tentang Islam ini Kata Rasulullah, benar kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Benar ya Rasulullah. Benar kalian tidak tidak tidak berkumpul kecuali untuk itu? Benar ya Rasulullah. Benar kalian tidak berkumpul untuk itu? Benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya malaikat Jibril mengabarkan kepadaku tadi bahwa Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Masya Allah. Bayangkan Pak. Kalau nama antum disebut di koran, ya sambil dibangga-banggakan, senang nggak? Di televisi misalnya ya disebutkan nama antum, namanya siapa nih? Ya? Yudis. Masya Allah selamat kepada Pak Yudis begini begini. oh, senang Pak. Seluruh dunia tahu. Ya. Ini enggak jaminan surga Pak. Ini Allah langsung yang menyebut nama kita. Allah langsung yang menyebut nama kita dan membangga-banggakannya di hadapan malaikat. Allahu Akbar. Itu jauh lebih besar, lebih agung, Pak. Makanya subhanallah ini inilah Pak keutamaan duduk di majelis ilmu, duduk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang yang tidak suka menuntut ilmu Allah. Rugi orang yang tidak mau datang ke majlis ta'lim ya akal Islam. Maka saudaraku, berbahagialah Anda ya yang diberikan oleh Allah semangat untuk duduk di majlis ilmu, mencari ilmu. Bersyukurlah Anda. Bergembiralah Anda karena insya Allah Anda semua termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikannya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis 37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها katabahallahu indahu sayyi'atan wahidatan rawahul bukhari wa muslim fi sahihaihima dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya Rasulullah SAW bersabda dalam perkara yang Rasulullah riwayatkan dari Robnya Tabaraka wa Ta'ala ini namanya hadis apa? hadis Qudsi jadi hadis Qudsi itu adalah Rasulullah meriwayatkan dari Allah Allah tapi dengan ungkapan Rasulullah sendiri bedanya dengan Al-Quran kalau Al-Quran itu lafad dan maknanya semuanya dari Allah kalau hadis Qudsi dinisbatkan oleh Rasulullah kepada Allah tapi Rasulullah ungkapkan sendiri dengan bahasanya iya apa Allah berfirman Inna Allah katabal hasanati wa sayyiat. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan. Maka siapa yang ber, berniat kebaikan tapi tidak jadi mengamalkannya, Allah tuliskan untuknya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat kebaikan lalu jadi mengamalkannya maka Allah tuliskan untuknya di sisinya sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat bahkan berlipat-lipat ganda banyaknya dan jika ia berniat untuk berbuat keburukan tapi ia tidak jadi mengamalkannya dalam satu ayat yang lain karena ia takut kepadaku maka Allah tuliskan untuknya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat kebaikan, eh keburukan, maaf. Jika ia berniat berbuat buruk, lalu ia jadi mengamalkan keburukan itu, maka Allah tuliskan untuk dia satu kebu keburukan saja. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masya Allah ini hadis luar biasa Pak. Oke, kita bahas hadis ini ya. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan Yang mencatat malaikat apa Allah Kata Ibnu, Ibnu, kata Ibnu Hajar ya, Yang mencatat itu malaikat atas perintah dari Allah. Namun yang menciptakan perbuatan malaikat siapa? Allah. Maka boleh dong dinisbatkan kepada Allah. Maka Allah yang mencatatnya. Iya. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Berarti kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan yang dicatat oleh malaikat dari amalan hamba itu yang bernilai kebaikan atau bernilai keburukan. Nah, kalau tidak bernilai baik, tidak bernilai buruk gimana? nggak dicatat nggak? Iya. Contohnya apa sih yang nggak baik nggak buruk? Nah, yang mubah-mubah. Semua perbuatan yang mubah pada asalnya nggak baik nggak buruk, nggak nggak diberikan pahala apa-apa gitu. Kecuali kalau dia niatkan, ah saya mau makan nih, niatnya apa? Niatnya karena ingin supaya lebih kuat ibadah, dicatat jadi kebaikan. Tapi kalau makan niatnya apa? Gak cuma lapar doang. Enggak dicatat, enggak, enggak dapat pahala, enggak, pahala enggak. Ya, dosa juga enggak, enggak. Ya. Makanya merugi, Pak, kalau ada orang yang banyak ternyata enggak dapat catatan. Ya. Sia-sia semua isinya. Catatan amalannya enggak ada enggak ada nilainya. No, no, no, no. no. Kalau antum punya rapat 0 0 0 enggak ada nilainya gimana, Pak? Ya. Kan rugi kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang beriman apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman siapa? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, siapa lagi? yaitu orang yang berpaling dari yang sia-sia. Yang sia-sia dalam Islam diperintahkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena itu tidak bernilai pahala, tidak bernilai apa? Apa-apa. Sementara seorang mukmin motonya apa? Dia ingin setiap aktivitasnya bernilai apa? Pahala. Iya. Yeah. Kalau orang barat kan the time is money katanya, Pak. Apa tuh? Ini waktu adalah duit fulus kalau orang Islam jangan gitu. Orang Islam mengatakan apa? Waktu itu pahala. Gimana ya supaya setiap aktivitas kita jadi apa? Saya pengen makan saya dapat pahala, minum saya dapat pahala, tidur saya dapat pahala, olahraga saya dapat pahala, bercanda saya dapat pahala. Ada caranya nanti kita akan bahas insya Allah. ya Kang, lah bobo atau Kang, jangan tidur. Ya, antum jangan anggap saya nggak pakai kacamata nggak bisa lihat antum ya. <laughs> Ikhwata Islam azani Allah wa Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan. Yang pertama dijelaskan tentang kebaikan dulu. Siapa yang berniat kebaikan? Ya, orang yang berniat kebaikan di sini Rasulullah membagi jadi dua. Yang pertama berniat kebaikan tapi tidak jadi. Tapi tapi apa? Gak jadi. Yang kedua berniat kebaikan dan jadi mengamalkannya. Masing-masingnya ada hukumnya. Kita akan mulai yang pertama dulu. Orang yang berniat kebaikan tapi tidak jadi mengamalkannya, Pak. Di sini Rasulullah hanya menyebutkan satu macam saja. Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang berniat kebaikan kemudian tidak jadi mengamalkannya, Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Tapi dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah menjelaskan berbeda. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan yang lainnya Rasulullah bersabda apa? Iya. Kata Rasulullah, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu min salatihi maka muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau bepergian jauh, safar, maka Allah tuliskan untuk dia dari solatnya seperti tidak sakit dan tidak safar. Masya Allah. Jadi pahalanya sama Pak. Ketika kita sakit, sholat kita kan jadi susah ya Pak ya. Akhirnya kita ringkaskan sholat kita karena susah. Tetap pahalanya sama dengan seperti biasa. Ketika kita safar, kan dikosor tuh sholatnya. Yang empat jadi dua, ya kan? Tapi pahalanya sama. Karena apa? Karena ada udur. Karena ada apa? Udur dan karena dia ada punya kebiasaan. Oh, berarti di sini Pak, orang yang berniat kebaikan lalu ia tidak jadi mengamalkannya ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama apa? Orang yang meninggalkan niat kebaikan tersebut karena adanya udur. Adanya apa? Alasan syar'i. Yang kedua, dia punya kebia kebiasaan. Maka yang seperti ini pahalanya sempurna seperti dia tidak punya udur. Contoh, antum punya punya kebiasaan puasa sunnah. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Suatu ketika antum puasa Senin, Eh kodarullah paginya sakit. Akhirnya nggak jadi puasa. Kenapa nggak jadi? Ada udur, ada kebiasaan, ada. Maka pahalanya sama seperti dia berpuasa. Masya Allah, luar biasa pak. Makanya inilah rahasianya. Kenapa Nabi menganjurkan kita untuk melanggengkan pak, merutinkan. Kata Aisyah, "Wa kana ahabbul a'mali ilaihi adwamuha wa in qalla." Adalah amal yang paling disukai oleh Rasulullah, yang paling rutin, yang paling langgeng walaupun sedih sedikit. Ternyata rahasianya ini dia. Kalau kita langgengkan, kemudian kita tinggalkan karena adanya undur syar'i, maka pahalanya tetap tidak berkurang sedikit pun juga mengalir terus. Masya Allah luar biasa. Makanya disebutkan dalam hadis dari Bukhari dan Muslim juga ya. Suatu ketika Rasulullah dalam perjalanan perang. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Inna bil Madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr habasahumul udhur. Di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kita melewati lembah, tidak pula melewati bukit, kecuali mereka bersekutu dengan kita dalam pahala. Mereka terhalang karena adanya udur nggak ikut. Masya Allah. Ya. Jadi setiap Rasulullah melewati lembah, para bukit, mereka yang ada di kota Madinah ini padahal tidak ikut, tetap palanya ngalir ke dia pak. Kenapa? Mereka tidak ikut karena ada udur. Iya, masya Allah, luar biasa. Makanya apa? Dari itulah, ya ini menunjukkan bahwa kita penting loh merutin merutinkan kebaikan, walaupun sedikit nggak masalah. Antum witir setiap malam tiga rakaat tapi rutin begitu itu lebih baik daripada sholat tahajud sudah serokaat besoknya udah nggak lagi nggak bagus antum rutin tiap habis maghrib baca Quran sampai isya Daripada antum baca dua juz satu hari besoknya udah kapok. nggak bagus. Lebih baik kita ya langgengkan walaupun sedikit dilanggengkan. Harus ada tuh Pak. Ada nggak sih amalan yang kita langgengkan tiap hari? Baca Quran langgeng nggak? Atau zikir langgeng nggak? Atau ada harus ada, harus ada. Iya. Sebagaimana pernah saya bawakan hadisnya ya. Waktu itu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, apa amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam?" Kata Bilal apa? "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat dua, aku kecuali aku berwudu dan sholat dua rakaat." Pokoknya itu kebiasaan Bilal dalam hidupnya. Kalau berhadas, wudu, sholat. Kata Rasulullah, dengan itu kamu masuk surga. Nah sekarang apa kebiasaan kita Pak? Ya, harus punya kebiasaan. Ya, kebiasaan yang baik itu. Nah, ini keadaan yang pertama nih. Jadi orang yang meninggalkan kebaikan, eh orang yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya, ya. Kita lihat dia meninggalkannya karena udur atau tidak nih. Kalau dia punya udur dan dia punya kebiasaan, maka pahalanya seperti hal seperti biasa. Tapi kalau misalnya dia tinggalkannya bukan karena uzur. Bukan karena apa? Uzur. Antum misalnya nggak nggak biasa puasa sunnah. Ah, besok saya mau puasa ya. Bilang ke istrinya begitu. Puasalah. Eh pas lagi puasa istrinya bikin kue enak banget. Hmm, ngeliatin aja lama-lama nggak kuat juga dimakan. Ya, akhirnya batal tanpa ada udzur syar. Akhirnya niatnya nggak jadi kan? Maka yang seperti ini dapat pahala nggak Pak? Dapat. Pahala nih niatnya satu saja. Lihat Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang berniat kebaikan, namun ia tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan. Cuma niat doang dapat satu kebaikan. Luar biasa kan? Padahal nggak beramal loh. nggak beramal. Makanya kata para ulama dari sini ya. Para ulama mengatakan apa? Niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena dengan niat dia sudah dapat pahala walaupun tanpa harus beramal. Ya kan? Ya Pak. Coba dengarkan. Insyaallah hadis ini pernah antum dengar nih dan juga saya pernah sampaikan di sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Innama dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama siapa? Orang yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu dan harta. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahimnya dan ia pun mengeluarkan hak hartanya untuk diinfakkan. Kata Rasulullah apa? Ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Siapa dia? Orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Yang kedua, kata Rasulullah siapa? Wa abdun ruziqa ilman walam yurzak malan. Orang yang diberikan rezeki ilmu dan tidak diberikan rezeki harta. Wahwa sadikun niat tapi niatnya benar. Apa kata dia? Kalau aku punya harta seperti dia, aku ingin berinfak kayak dia. Apa kata Rasulullah? Maka keduanya dalam pahala sama. Sebatas niat. Makanya Pak, kita ini banyak-banyakin niat Pak. Biar dapat pahala banyak, tahu. Boleh nggak Ustaz saya berniat gini? saya kalau punya duit saya pengen bangun masjid. Uh, udah pahala tuh. Sebatas niat itu aja udah pahala tuh, Pak. Walaupun belum dapat, belum, nggak apa-apa, dapat pahala itu. Ya. Makanya dari itulah kata Ibnu hendaklah seorang hamba memperbanyak niatnya tuh. Bapak makan. Kalau bisa makannya itu niatnya banyak makan apa niat kamu yang pertama menjalankan perintah Allah untuk apa menjaga badan karena ini hak badan Masya Allah pahala yang kedua dalam rangka supaya saya kuat beribadah kepada Allah niat kedua itu ya Masya Allah dapat dua pahala yang ketiga apa lagi daripada niat makanmu itu ya, sebagai mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan saya makan. Masya Allah. Niatnya tiga, pahalanya tiga. Antum niatnya apa? Cuma satu sih, pahalanya satu. Antum niatnya apa? Cuma makan doang, nggak dapat pahala. Nah, di sini ya akhi, banyakin niat deh. Antum pergi kerja, niatnya apa? Niat saya yang pertama mau cari nafkah. Pahala. Maka perginya antum bekerja jadi ibadah. Yang kedua untuk menjalankan amanah dari perusahaan karena ini amanah nih. Pahala, masya Allah, dapat dua pahala sekaligus dengan niat, dengan niat. Makanya penting tuh banyakin niat deh, ya banyakin niat untuk dalam berbuat kebaikan. Kita lanjutkan, Pak. Kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, siapa yang berniat kebaikan, namun ia tidak jadi mengamalkannya, maka tetap Allah tuliskan untuknya satu apa? Kebaikan yang sempurna. Bukan dalam hadis Pak. Apabila seseorang ingin tidur dan ia niat ingin tahajud nanti malam Fagolabatu aina. Eh rupanya kalah oleh matanya. Tidur sampai subuh. Apa kata Rasulullah? Kata Allahu lahu manawa. Tetap Allah tuliskan niat tahajudnya. Wa kana naumuhu lahu sadaqah. Dan tidurnya bernilai sodakah untuk dia. Masya Allah. Ajib kan? Antum tidur ternyata tidurnya bernilai apa? Sodakah? Gara-gara apa? Gara-gara kita berniat mau sholat tahajud nanti malam. Makanya penting itu. Sebelum antum tidur, saya niat mau tahajud nanti malam. Mau sholat malam. Kok Qadarullah kalah sama mata, bangunnya pas azan subuh. Tetap diberikan pahala sholat tahajud. Tidurnya jadi apa? Sodako. Iya. Kita lanjutkan, Pak. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika ia berniat berbuat baik. Berniat berbuat apa? Kebaikan. Fa'amilaha. Lalu ia jadi mengamalkannya. Jadi apa? Mengamalkannya. Apa yang terjadi? Allah tuliskan 10 untuk dia sampai 700 kali lipat bahkan lebih dari itu. Masya jadi Pak, amalan kebaikan itu pada asalnya Allah teruskan berapa? 10 sampai 700. Makanya kan kata Rasulullah apa? Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, Fumaat atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari Syawal. Maka seakan-akan ia puasa setahun penuh. Kenapa? Dalam kalender Hijriyah setahun itu 360 hari. Kalau bulan Ramadan 30 hari, berarti kalau 10 setiap harinya 30 kali 10 berapa? 300 ditambah 6 hari berapa? 60. Jadi 360 sama dengan hari-hari Hijriah. Itu menunjukkan bahwa pada asalnya, pada asalnya amal kebaikan kita ditulis oleh Allah apa? sepuluh. Tapi mungkin enggak Pak ditulis lebih dari sepuluh? Kata Rasulullah bisa, karena Rasulullah mengatakan di sini 10 sampai berapa? 700. Mungkin tidak, ada dua orang sholat tahiyat masjid. Yang satu dikasih oleh Allah 20, yang satu dikasih 200. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Ada orang sama-sama berinfak, nilainya sama lagi. 10 ribu, yang ini 10 ribu, ini 10 ribu. Ternyata yang satu dikasih 700, yang satu dikasih 70. Mungkin tidak Pak? Sangat mungkin. Lalu apa faktor yang bisa mem, mem, apa, mempengaruhinya? Banyak. Apa faktor yang bisa mempengaruhi besar kecilnya pahala Pak? Yang pertama. Iya. Ya keikhlasan niat. Semakin ikhlas, semakin apa? Besar pahalanya. Semakin kurang ikhlas, semakin apa? Kecil pahalanya. Seorang ulama salaf terdahulu berkata, "Kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa kam min amalin sagirin tukabbirhun niyah." Berapa banyak amal yang besar jadi kecil pahalanya gara-gara apa? Niat. Dan berapa banyak amal yang kecil jadi besar pahalanya gara-gara apa? Niat. Tuh, Masya Allah. Iya. Jadi ini Faktor yang pertama yang mempengaruhi pahala apa? Hah? Keikhlasan niat. Ya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi besar kecilnya amal apa? Kesesuaiannya dengan tuntunan Rasul. Semakin sholat kita, ibadah kita semakin mirip dengan tuntunan Rasulullah, semakin besar pahalanya. Semakin besar tidak? Ya. Mas, saya mau tanya nih. Kalau ada orang sholat qobliyah subuh nih. Yang satu agak diringkaskan, yang satu dilamakan. Kira-kira yang lebih sesuai dengan tuntunan Rasul yang mana? Hah? Yang diringkaskan. Pahalanya lebih besar tidak? Lebih besar. Kenapa? Karena itu semakin sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau ada dua perempuan Yang satu pergi ke masjid sholatnya Yang satu di rumah Lebih besar mana pahalanya Di rumah Lo kok bisa sih Kan setiap langkah kaki ke masjid dihitung Kan sholat berjamaah 27 kali lipat Dibandingkan sholat sendirian Iya tapi ada hadisnya Rasulullah mengatakan Rumah mereka lebih baik buat mereka Masya Allah. Makanya suatu amal itu Pak, semakin sesuai dengan tuntunan Rasul, maka semakin apa? Besar pahalanya. Yang ketiga, ya, apa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala? Pengaruhnya kepada hati. Semakin hat, amal itu berpengaruh banget ke hati, semakin besar pahalanya, Pak. Tapi semakin kurang pengaruhnya, semakin kecil. Karena kan tujuan ibadah itu untuk menghasilkan ketakwaan tidak? Iya. Sedangkan takwa tempatnya di hati. Maka kalau ibadah tidak menghasilkan ketakwaan, berarti itu ibadahnya itu ada apa-apanya itu. Antum baca Quran. Saya kok kalau baca Quran Ustadz nggak khusyuk ya. nggak ada menimbulkan apa-apa di hati saya. Tapi kalau saya berucap subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kayak terasa banget di hati. Nah, di saat itu yang lebih besar pahalanya mana? Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu Akbar. Walaupun pada asalnya baca Quran lebih utama. Tapi di saat ketika lebih berpengaruh ke hati kita, kata para ulama, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah itu saudaraku, ini yang keberapa? Yang ketiga. Ya, yang mempengaruhi besar kecil pahalanya itu pengaruhnya kepada apa? Ke hati. Yang keempat, <clears throat> apa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala, Pak? Ya dalam beramal. Yaitu manfaatnya untuk orang lain. Semakin bermanfaat untuk orang lain, semakin juga besar pahalanya. Imam Syafi'i pernah ditanya, mana yang lebih engkau eh, Imam Ahmad pernah ditanya, ya Abu Abdullah, mana yang lebih engkau sukai? Saya menulis ilmu atau saya sholat tahajud? Kata Imam Ahmad apa? Kalau kamu menulis ilmu, manfaatnya buat kamu dan buat orang lain. Sedangkan kalau kamu sholat tahajud, manfaatnya hanya untuk dirimu. Maka menulis ilmu lebih aku sukai. Imam Syafi'i berkata, menuntut ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Kenapa demikian? Karena ilmu manfaatnya buat orang lain besar sekali. Maka kita lihat mana kalau kita lagi sodakoh nih ya, coba lihat mana yang paling bermanfaat untuk manusia, itu insya Allah lebih besar pahalanya. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, apa saja, apalagi yang mempengaruhi besar kecilnya pahala, Pak? Yaitu waktu dan tempat. Waktu dan apa? Tempat. Waktu yang mulia akan sangat berbeda pahalanya dengan waktu yang kurang mulia. saudakah di bulan Ramadan tentu akan beda nilainya dengan selain bulan Kenapa? Karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan ternyata meningkatkan volume sodokoh sodakohnya. Itu menunjukkan keutamaan sodakoh di bulan Ramadan. Ya. Tempat yang mulia tentu lebih besar pahalanya dibandingkan tempat yang lain. Sholat di Masjid Nabawi seribu kali lipat kata Rasul dibandingkan dengan masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram seratus ribu kali lipat maka tentu tempat yang mulia lebih utama daripada tempat yang kurang mulia, Bapak sekalian, ya, Kota Islam. Jadi waktu dan tempat pun juga berpengaruh, Pak. Iya, mempengaruhi pahala. Yang keberapa? Yang keenam. Iya. Yaitu dari sisi hukumnya juga berpengaruh, Pak. Dari sisi apa? hukum yang wajib tentu lebih besar dong daripada apa yang yang sunnah, ya kan? Ya. Mana yang lebih besar pahalanya? Salat fardu apa salat rawatib? Tentu salat rawatib yang lebih besar pahalanya. Ya, maka dari itu hati-hati nih. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah, meninggalkan yang yang wajib. Ini sebuah kesalahan. Ya. Antum misalnya Masya Allah Mengejar pengen itikaf di masjid ya di, per, di 10 terakhir Ramadan gara-gara antum itikaf istri dan anak gak ada yang ngasih makan dosa antum karena ngasih makan anak istri hukumnya apa wajib itikaf hukumnya apa sunnah ya maka dari itu saudara-saudaraku sekalian di sini kita harus fakih. Ya, untuk menilai mana yang harus didahulukan, kapan pahala itu jadi kecil, kapan pahala itu jadi apa? besar, di saat kapan. Nah, itu saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Yang ketujuh. Ya. Yaitu pahala dan pahala kecil besarnya itu disesuaikan dengan kondisi. Ya. Disesuaikan oleh situasi dan kondisi. Di saat orang banyak lalai, maka di saat itu pahala zikir lebih utama. Di saat merajalela kebodohan tentang ilmu agama, maka menuntut ilmu agama di saat itu lebih besar. Makanya Nabi bersabda apa? Innakum asbahtum kalian wahai para sahabat hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Beramal di zaman ini lebih baik dari berilmu. Dan akan datang kata Rasulullah suatu zaman yang penceramahnya banyak, tapi ulamanya sedikit. Yang minta-mintanya banyak, tapi yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Lihat, Rasulullah membedakan kondisinya, Pak. Iya. Makanya, Pak, orang yang pergi ke pasar ternyata ia ingat Allah di pasar. Bisa jadi lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kondisinya banyak kelalaian di situ, Pak. Makanya kata Rasulullah apa? Siapa yang masuk pasar lalu ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumit wa huwa hayun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir maka akan ditulis untuknya seribu kali seribu kebaikan diangkat untuknya seribu kali seribu kebaikan dan diugurkan darinya seribu kali seribu keburukan dan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. udah, masya Allah. Ya. ini yang ke sembilan, eh, ke delapan. Apa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala? Berat atau tidaknya terhadap jiwa kita. Semakin suatu ibadah itu berat untuk jiwa kita, semakin besar pahalanya. Semakin kurang, semakin kurang juga pahalanya. Hadisnya pernah saya sampaikan juga dulu ya. Rasulullah bersabda apa? Dirham sabaqa mi'at al dirham. Ada orang yang berinfak satu dirham, tapi bisa mengalahkan orang yang berinfak seratus ribu dirham. Ada orang yang berinfak berapa? Satu dirham, tapi mengalahkan orang yang berinfak berapa? Seratus ribu dirham. Apa kata Rasulullah? dari ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Bisa. Kata Rasulullah, rajulun indahu malun kathir. Ada orang banyak hartanya melimpah ruah. Dia ambil seratus ribu diinfakan. Warajulun indahu dirhaman. Sementara yang satu lagi, hartanya hanya dua dirham. Diambil satu dirham diinfakan. Kalau antum punya duit sepuluh M, buat berinfak lima juta, merem nggak Pak? Kecil duit saya masih banyak 9, sekian sekian sekian sekian 5 juta kecil tapi pahalanya juga kecil kenapa karena tidak ada perjuangan di situ Pak tapi antum nih di akhir bulan duitnya tinggal 200 mau berinfak 100 ribu mikir nggak Pak hmm, mikir Pak 12 kali 20 kali berat Berarti ada perjuangan di situ melawan ketikiran. Dan ternyata berhasil. Disitulah pahalanya jauh lebih besar. Waduh Ustaz kita berarti yang kaya-kaya ini sedikit dong pahalanya. Makanya harus fakih. Ya. Wah, saya memang tidak ada perjuangan. Tapi saya harus coba cari mana yang lebih besar manfaatnya biar pahalanya saya juga gede. Begitu. Disinilah Pak makna berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika orang orang miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang kaya pergi membawa pahala banyak banget ya Rasulullah. Mereka bisa sholat kita sholat, mereka puasa kita puasa, tapi mereka bisa haji kami enggak. Mereka bisa umroh kami enggak. Mereka bisa sedekah kami enggak. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan. Ada yang bisa kalian sodakohkan kok. Subhanallah sodako. Alhamdulillah sodako. Allahu Akbar sodako. Membantu orang lain sodako. Masya Allah. Ternyata masih ada apa? Jalan lain Pak untuk berlomba berlomba-lomba. Begitu saudaraku ikhwata Islam ya Allah wa yakum. Nah ini. Jadi ini ya. Yang keberapa tadi Pak? Yang keberapa? Yang ke-8. Jadi yang ke-8 apa itu? Yang mempengaruhi semakin berat ke jiwa kita, semakin besar pahala. Semakin ringan di jiwa kita, semakin kecil pahalanya. Aisyah dulu Pak sengaja mencari hari yang paling panas untuk puasa sunnah. Ketika ditanya kenapa ya Aisyah engkau sengaja nyari yang paling panas harinya? Kata Aisyah, kalau barang itu mau murah semua orang bisa beli. Tapi kalau barang itu mahal tidak semua orang bisa. Maksudnya ini istimewa pahalanya. Semakin berat semakin besar Masya Allah ya, Cuman itulah Pak Seringnya kita itu ya Banyak yang mundur gara-gara beratnya itu Pak Kamu kok Sekarang nggak belajar bahasa Arab lagi Susah Gak mau susah ya Ya kasihan deh lo Kalau nggak mau susah Susah jadinya Mundur dari kebaikan Pak banyak orang yang berat tahajud. Kenapa, Pak? Beratnya itu harus melawan apa? Ngantuk, lagi enak-enak tidur, AC, Masya Allah. Tahu-tahu mau tahajud. Aduh, wah berat banget dah. Nah, di situ pahalanya besar, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, Allah kagum kepada dua orang. Yang pertama, orang yang bangun di waktu malam dia tinggalkan kasurnya, dia akan tinggalkan selimutnya, dia bermunajat, dia tinggalkan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kagum sama orang ini. Yang kedua, kata Rasulullah orang yang pergi jihad di jalan Allah. Ternyata pasukannya kalah. Kalau dia lari dari medan perang, dosa besar. Kalau dia terus maju, dia bakalan terbunuh maka ia pun terus maju ya daripada dia lari dalam keadaan berdosa maka Allah kagum sama orang seperti ini Masya Allah kota Islam azan ya Allah wa yaqub Baik, kita lanjutkan lagi apa tanya jawab nih? Hah? Tanya jawab ya. Tapi belum selesai nih hadis nih. Dianjur, dilanjut aja deh pada waktu yang akan datang insyaallah bulan depan. Kalau pengen tanya jawab. Ustaz saya mau tanya Saya meminjamkan uang kepada si Fulan Tapi sampai saat ini si Fulan tidak ada keinginan mengembalikan uang tersebut Wah ini zolim nih Pak Zolim ini Dan akhirnya saya mengikhlaskan Ini mah bukan mengikhlaskan atau terpaksa ikhlas namanya Akhi Antum lihat Orang ini susah enggak kalau memang dia susah udahlah maafin aja, ikhlaskan. Semoga Allah maafkan antum. Tapi kalau orang ini kebiasaannya buruk, suka enggak mau bayar utang, kasihan ini orang nanti di hari kiamat gimana nasibnya. Lebih baik antum kasih pelajaran dia. Ya. Untuk antum terus minta lagi dan ingatkan lagi, ingatkan lagi. Ya. Tapi kalau misalnya antum mau mengikhlaskan juga ya alhamdulillah. Ya. Akhirnya mengikhlaskan uang tersebut karena anak pikir uang tersebut juga anak dapat dari kerja di bank. <laughs> Kayak gini mah nggak dapat pahala tuh pak. <laughs> mengikhlaskan atau menginfakkan harta haram itu tidak berpahala sama sekali. Karena Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala toyibun layak balu ilah toyiban. Allah Ta'ala itu toyib dan tidak menerima kecuali yang halal. Berarti kalau kita infaknya dari rezeki yang haram, pahala enggak? Enggak, sama sekali enggak pahala. Mana yang lebih utama? Berinfak, sedekah atau meminjamkan uang dengan meringankan hutang orang lain? Besar mana pahalanya? Tergantung kondisinya. Kan tadi sudah saya sebutin tadi, Pak. Delapan keadaan yang membuat pahala itu ya. Di antaranya apa? Tergantung kondisinya. Ada orang susah banget hidupnya ngutang. Biasanya orang ngutang itu biasanya karena butuh ya nggak Pak? Kita tahu ini orang butuh banget. Akhirnya dia berutang. Dah, saya utangkan. Bisa jadi lebih besar loh Pak. Dengan niat nanti kalau dia datang lagi saya ulur. Pas dia datang mau bayar utang, eh mau bilang Pak, saya belum bisa bayar, gampang. Setahun lagi pas tahun depan belum bisa bayar juga gampang setahun lagi pas dia datang bawa mau bayar utang ini pak buat kamu masya Allah ini berkali-kali lipat pak pahalanya luar biasa ini nah, masya Allah tulisannya jangan kecil apa susah saya lihatnya ini. Tolong dong bisa dibacain. Saat saya pernah baca hadis riwayat Muslim tentang bersiap-siap ke, ma ke masjid untuk sholat Jumat dan di dalamnya disebutkan bahwa tidak boleh naik kendaraan. Sedangkan dalam hadis riwayat yang ada ini derajatnya Hasan tidak menyebutkan bahwa tidak boleh menggunakan kendaraan. Bagaimana yang benar? Bukan tidak boleh, tapi anjurannya Nabi dengan jalan kaki. Ya. Dan tentunya berjalan kaki lebih besar daripada apa? Berkendaraan. Begitu, Pak. Tapi kalau keadaannya kita harus naik kendaraan karena kita nggak kuat jalan kaki, berarti ada udur tidak? Karena ada udur pahalanya sama tidak? Sama. Kan sudah dijelaskan tadi, Pak, kaidah-kaidahnya. Paham Insya Allah ya. Apabila kita melaksanakan safar dengan berumroh, apakah kita tetap melaksanakan sholat sunnah rawatib Mengingat sholat di Mekah dan Madinah pahalanya besar Atau kita sholat layaknya bersafar Tidak harus sholat sunnah rawatib Oke Antum sholatnya di belakang imam yang mukim enggak? Kalau antum sholat di Masjid Nabawi Mau tidak mau sholat di imam yang mukim Berarti antum tidak kosor Sebagian ulama mengatakan alasan Rasulullah tidak sholat sunnah rawatib itu karena sholatnya dikosor. Karena Nabi itu tidak pernah sholat sempurna ketika safar. Kecuali kalau sholat di belakang imam yang mukim. Maka seluruh ulama sepakat wajib sempurna. Nah kalau kita sholat di belakang imam yang mukim berarti sholat kita sem. Maka pada waktu itu kata sebagian ulama disyariatkan kembali sholat sunnah rawatib. Tapi kalau kita tidak sholat bersama imam yang mukim, kita sholat di kamar sendiri, alias sholat apa? Kosor. Maka tidak disyariatkan sholat sunnah rawatib. Mana yang lebih besar Ustadz? Saya kosor atau saya sholat bersama imam yang mukim? Tentu lebih besar pahalanya kata Syaikhul Utsaimin sholat berjamaah. Ya. Yeah. Sholat berjamaah. Dahulu Nabi Pak ketika haji wada Nabi jadi imam Maka beliau mengkosor dan tidak sholat Ya Rawatib Jadi selama Nabi di Mekah itu Tidak pernah sholat sunnah rawatib enggak Karena apa? Karena beliau kosor Kosor, kosor, kosor Sampai pulang ke kota Madinah maka kalau memang antum keadaannya seperti itu bisa. Misalnya karena Masjid Haramnya hotelnya jauh banget dari Masjidil Haram. Mau naik mobil atau susah lah, ya udah sholat di hotel. Ya udah kosor aja. Loh kan Pak, Ustaz, ya. Di sholat di Mekah kan dapat satu seribu betul. Tapi kesesuaian dengan sunnah lebih utama. Nabi mengatakan kepada para sahabat, rumah kalian lebih baik buat kalian. tuh di mana? Di Masjid Nabawi kan? Dan Masjid Nabawi pahalanya tahu sendiri, Pak. Ya. Kalau punya utang, tapi yang diutangi entah di negara mana. Lalu bagaimana dengan hutang-hutang kecil 500 ribu 5000 sudah lupa nah kalau seperti itu antum ganti untuk banyak berinfak Pak kalau kita ingat dulu saya pernah utang sama si fulan 500 perak ya udah saya nggak tahu lupa kepada siapa saya berutang pokoknya saya pernah utang 1500 ya udah antum infakkan aja ya karena di, di, di zaman dulu mungkin nilainya gede tuh ya waktu kecil nilai 500 perak mungkin nggak sama dengan sekarang 500 nggak ada nilainya sama sekali pak Ana sudah ingin menikah untuk melengkapi setengah ibadah anak kepada Allah Ta'ala tetapi orang tua anak menginginkan anak untuk menyelesaikan kuliah dulu. Sedangkan anak insya Allah sudah siap segalanya, hanya ridho orang tua belum ada. Apa yang harus anak perbuat? Yang antum harus perbuat, antum harus merayu terus orang tua antum. Iya, rayu berbagai macam cara pahamkan tentang keutamaan orang tua yang menyelamatkan anaknya dari apa? fitnah. Pahamkan kasih fatwa-fatwa ulama dan yang lainnya. Tapi kalau ternyata orang tua tetap kekeh dan antum takut jatuh kepada zina, udah nikah aja. Karena laki-laki tidak harus ada izin orang tua. Kalau laki-laki, Pak, tidak syarat harus izin orang tua. Karena laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya, daripada antum jatuh kepada zina, ya ya sudah bismillah. Tahu-tahu pulang ke rumah, Pak, saya sudah menikah. Waduh, ya daripada saya berzina, Pak. Ya, saya takut sama Allah, Pak. Ya. Jika kita punya utang pada keluarga namun tetangga atau teman punya kesulitan yang mendesak, besar mana pahalanya sedekah atau melunasi hutang? Melunasi hutang wajib, Pak. Sedekah hukumnya sun sunnah. Maka antum tanya ke, ke keluarga, boleh enggak hutangnya saya kasih dulu buat teman yang kesusahan? Kalau kata keluarganya enggak apa-apa bisa dibayar kapan-kapan. Ya alhamdulillah, berarti kita dapat dua ya, bisa mendapatkan ini dan itu. Pahala seperti apakah bagi orang yang melaksanakan puasa Daud? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus siyam Siamu Daud." Puasa yang paling utama puasa Daud. Ya, berarti puasa sunnah yang paling utama puasa apa? Daud. Mana yang lebih utama? Puasa Senin Kemis apa? puasa Daud? Puasa Daud. Lebih baik manakah sholat witir sebelum tidur atau di sepertiga malam? Sholat witir yang paling utama itu di akhir malam. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah adalah Rasulullah SAW pernah witir di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Maka witir Rasulullah pun berhenti sampai meninggal dunia di waktu akhir malam. Dan juga Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa witir di akhir malam itu lebih utama. Bagaimana menyikapi pujian-pujian orang yang tentang kita yang dilihat oleh mata mereka bahwa kita adalah orang yang soleh, Ustaz. Tapi dengan rahmat Allah, Allah menutupi aib kita sehingga orang lain tidak mengetahui masa lalu kita seperti apa. Mohon nasihatnya. Kalau kita dipuji, segera kita ingat bahwa semua ini berasal dari Allah. Allah yang ngasih. Jadi Allah yang berhak di mana dipuji. Saya nggak berhak dipuji kalau bukan karena Allah ngasih saya hidayah. Saya nggak bisa seperti ini. Maka kembalikan pujian kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah berikan saya keikhlasan, ya, dan berikan saya kekuatan untuk terus isi koma. Kalau orang yang paham pak bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, dia tidak akan suka dipuji. Kenapa? Karena dia sadar semua kelebihan yang dia miliki hanya dari Allah semata. Jadi ngapain saya senang dipuji? Buat apa? Pujian orang juga nggak ada manfaatnya buat saya kok. Ya. Jadi kalau kita dipuji, tapi kalau ada orang senangnya muji di depan kita, uh kamu masya Allah orangnya gini-gini, ambil ini ya pasir taburin. Kata Rasulullah begitu. Tapi kalau takut berantem ya jangan. Langsung tutup mulutnya, maaf ya. Rasulullah SAW melarang kayak gitu. Iya. Hati-hati, jangan sampai pujian itu menipu kita. Jangan sampai pujian itu menipu kita. Hati-hati. Kalau dulu saya pernah mencuri dan ketika saya meminta maaf dan mengganti rugi orangnya sudah tidak di rumahnya lagi. Kan saya nggak tahu di mana dia kini. Ya udah disodakohkan atas namanya. Kalau memang sudah yakin tidak mungkin ketemu. Tapi kalau udah disodakohkan kemudian ketemu orangnya wajib bayar kembalikan. Kecuali kalau orangnya mengikhlaskan. Saat sholat jamaah kita merasa ingin buang angin Apakah sebaiknya batalkan sholat kita atau berusaha menahannya Kalau buang anginnya sekali-kali mah mendingan batalin aja mas Karena itu bisa mengganggu kehusuan Tapi kalau sering ya Setiap 5 menit pengen kentut Wudhu pengen kentut lagi Ya udah tahan aja Gak masalah Iya. Karena menahan kentut itu kata para ulama makruh, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Suatu hari ada seseorang yang datang dari Saudi, lalu beliau menjadi imam sholat di masjid dekat rumah saya. Lalu pada maghrib, sang imam mengajak jamaah untuk belajar lafadz al-fatihah Lalu jamaah membaca Al-Fatihah satu persatu lalu sang imam membetulkan. Bolehkah diikuti? Ya baguslah. Itu kan beliau ingin menyebarkan ilmunya. Ayo belajar Al-Fatihah, ya tajwidnya. Maka dibetulkan satu-satu ini insyaallah. Mungkin dia datang ke Indonesia sengaja pengen ngajarin orang. Masya Allah, bagus. Afwan, tadi Ustadz berkata bahwa sholat rawatib lebih besar pahalanya dari sholat fardu. Hah? Iya tadi. Oh, itu namanya sabkul lisan. Yang ada di otak beda dengan yang ada di mana? Di lisan. Tentu dia harus diluruskan. Yang benar apa? Sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah rawatib. Bagaimana ketentuan dalam menyampaikan ilmu padahal kita belum mampu melaksanakannya dengan baik? Misalnya saya belum bisa istiqomah dalam sholat malam, tapi saya sering menganjurkan teman-teman saya untuk sholat malam. Sambil kita usahakan dong. Ya sambil kita sampaikan, sambil kita usahakan. Jangan sampai udah kita nggak sholat malam, udah gitu menyembunyikan ilmu, dapat dua dosa sekaligus kan nggak bagus ya maka kita sampaikan aja sambil kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kita laksanakan ya Ustaz, amalan mudah masuk surga apa ya? Umumnya maunya mau yang mudah-mudah terus. Nggak mau susah. <laughs> Iya Pak Mentauhidkan Allah itu mudah Pak Insya Allah Mentauhidkan Allah menjauhkan apa? Kesyirikan di mana antum jauhkan semua macam kesyirikan dan hanya mentauhidkan Allah saja. Tidak beribadah kecuali hanya kepada mudah insyaallah. Iya. Itu amalan yang sangat besar insyaallah. Apalagi yang mudah dikir Dikir mudah kan? Siapa di antara antum yang gak bisa baca subhanallah? Cuma subhanallah aja kok satu detik aja. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Mudah kan? Mudah. Pahalanya gede tidak? Bu, jangan tanya. Kata Rasulullah SAW apa? Ala ukhbirukum afdali a'malikum wa azkaha inda malikikum. Maukah aku beritahu kepada kamu amalan yang paling utama dan paling suci di sisi Rob kalian? Ya. Dan lebih baik daripada kamu berinfak dengan dina dan dirham. Dan bahkan lebih baik daripada kamu berperang di medan perang. Apa itu Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Zikir kepada Allah. Zikir mudah kan cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Terus aja lisan, kita basah dengan zikir, masya Allah. Luar biasa. Apakah boleh mengeluarkan seseorang dari grup WA jika orang tersebut sering menebar syubhat? Boleh, nggak masalah. Soalnya Pak, kita lebih baik korbankan satu orang menyelamatkan banyak orang daripada mempertahankan satu orang yang lain kena semua. Iya. Ya tidak? Iya. Antum ada susu segini. Kasih racun sesendok. Hancur nggak tuh racun? Satu susu itu hancur, Pak. Jangan hanya karena ingin mempertahankan satu orang padahal sudah dinasehatin bisa merusak ini. Makanya yang lain kena. Jangan. Mana yang lebih utama? Sholat witir satu rokaat yang panjang atau tiga, tiga rokaat yang ringkas? Yang lebih utama, yang lebih berpengaruh ke hati anda. Ya, kalau satu rakaat panjang tapi masya Allah betul-betul terasa di hati, bagus. Tapi satu rakaat panjang tapi dipaksain, ya terpaksa. Tapi tiga rakaat yang ringan, masya Allah, maka itu lebih utama. Iya. Tanda ilmu kitab berkah yang didapati dari kajian itu contohnya bagaimana Ustaz tanda, tanda ilmu kita yang berkah itu yang pertama yang betul-betul mempengaruhi hati kita yang kedua menjelma menjadi beramal soleh itu berarti itu ilmu berkah Pak ya. tapi kalau ilmu cuma didengerin doang setelah pulang majlis taklim udah hilang sama sekali, boro-boro diamalin, tidak ada pengaruhnya dalam hidup kita juga, maka ini kurang berkah. Ya. Kurang bermanfaat ilmu tersebut untuk diri kita. Bagaimana jika kita sudah niat tapi lupa? Jadi tidak mengusahakan merealisasikan niat tersebut bagaimana? Ya, Orang lupa mah ya dimaafin atau Pak. Ya, kalau misalnya dia lupa, ya padahal dia sudah niat lupa, ya sudah tetap dapat pahala. Tapi pahalanya satu niat yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Bagaimana cara membagi prioritas untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu dunia? Kalau memang antum sedang belajar ilmu dunia, kuliah misalnya, maka antum ada porsi juga waktu untuk mempelajari ilmu agama. Harus, Pak. Harus. Kalau itu sesuai kemampuan antum. La yukallifullahu nafsan illa kalau mampunya seminggu sekali, kalau minggu, mampunya setiap hari alhamdulillah. Tapi kalau mampunya seminggu sekali, ya upayakan seminggu sekali ini jangan diganggu dan dimaksimalkan betul untuk menuntut ilmu syariat. Nah nanti kalau antum sudah selesai ilmu dunianya sudah selesai antum pelajari karena itu memang sudah disuruh sama orang tua misalnya, ya udah fokus deh belajar ilmu agama lebih memperdalam lagi. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.